Karya Syekh Muhammad Syakir rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pelajaran yang ketiga yang menjelaskan tentang hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk dipenuhi oleh masing-masing hamba dan haknya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang wajib untuk dipenuhi oleh masing-masing umatnya. Hak Allah Subhanahu wa taala terangkum dalam satu kewajiban yang termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan dalam rangka untuk menyembahku untuk mengesahkan aku, mentauhidkan aku dan beribadah kepada Aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah adalah diibadai, ditunggalkan, diesakan dalam peribadatan kepadanya. Tidak ada sekutu baginya. Sedangkan hak Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu terangkum dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah sunnahku, ikutilah jalanku, ikutilah petunjuk dan bimbinganku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian haknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu adalah kewajiban masing-masing umat menjadikan beliau sebagai panutan dalam segala hal, menjadikan beliau sebagai rujukan dalam segala hal, mencontoh sunnah beliau, mengikuti bimbingan beliau dalam segala perkara kita, menjadikan syariat beliau sebagai syariat yang paling diutamakan, menjalankan syariat dan sunnah beliau. khairan mengikuti bimbingan beliau, lebih mengedepankan dan menghormati sunnah beliau di atas semua yang ada. Itu adalah haknya Rasul dan kewajiban umatnya yang wajib untuk ditunaikan. Sekarang kita masuk pada pelajaran yang keempat, pelajaran yang baru. Menjelaskan tentang hak kedua orang tua. Jadi sengaja didahulukan hak Allah dan Rasulnya karena bersifat urgen, pondasi dan merupakan asas. Merupakan inti dari segalanya. Dan hak Allah serta Rasulnya itu lebih dikedepankan daripada semua hak yang ada. Kemudian setelah itu penulis rahimahullah menyebutkan di antara hak yang juga wajib untuk ditunaikan antar sesama adalah hak kedua orang tua. Qala al-muallif rahimahullahu taala berkata penulis rahimahullah Ad-darsu ar-rabi' pelajaran yang keempat fi huquqil walidaini hak kedua orang tua Ya bunai wahai anak-anakku mahma atakabbatta minal masyaqqat fi khidmati abik wa ummik. Seberapa capeknya dirimu, bagaimanapun dirimu menanggung rasa lelah dan letih ketika mengkhidmat dan membantu ayah dan ibumu. Fa inna huquqahuma 'alaika fawqa dzalika ad'afan mudha'afah. Maka sesungguhnya hak keduanya atas dirimu melebihi itu semua berkali-kali lipat. Penulis rahimahullahu taala menerangkan di sini dalam mengkhidmat kedua orang tua pasti ada yang namanya masyakah. Dalam berbakti kepada kedua orang tua pasti ada yang namanya rasa berat. Apalagi mungkin ketika kedua orang tua itu semakin bertambah usianya. Semakin tua usianya. Rambutnya semakin banyak yang putih. Kulitnya semakin keriput. Daya ingatnya sudah mulai turun. Kekuatannya sudah mulai melemah. Tidak seperti dulu di situ seorang anak lebih banyak harus berkorban dan mengerahkan semua kemampuannya untuk mengkhidmat keduanya. Itu sesuatu yang kita saksikan, sesuatu yang kita rasakan semuanya. Dalam mengkhidmat kedua orang tua itu pasti ada rasa berat, masyakah. Dalam berbakti kepada kedua orang tua itu pasti ada rasa berat, masyakah. Namun perlu diingat beratnya kita ketika mengkhidmat kedua orang tua, yakinlah hak keduanya itu lebih besar daripada itu. Apapun yang kita kerahkan sebagai wujud baktinya kita kepada kedua orang tua belum bisa menandingi rasa kasih sayang keduanya untuk kita semuanya. Apapun yang kita berikan, apapun yang kita persembahkan untuk kedua orang tua, Baik itu dari materi dunia, apapun yang diminta kita beri. Segala fasilitas kita penuhi, segala kebutuhan kita yang memberi. Itu belum bisa menandingi bagaimanakah hak keduanya atas kita semua. Belum bisa membayar kebaikan mereka berdua atas kita semuanya. Maka jangan kemudian kita bertanya, tentang kebaikan orang tua kepada kita. Jangan kemudian kita menanyakan apa timbal balik orang tua kepada kita. Jangan kemudian kita memikirkan bagaimanakah timbal balik orang tua terhadap kebaikan kita. Salah. Salah besar. Harusnya yang kita tanyakan adalah diri kita sudah seberapa baktimu kepada kedua orang tua. Sudah seberapa perjuanganmu untuk kedua orang tua. Sudah seberapa keikhlasan dan ketulusanmu dalam berbakti untuk keduanya. Jangan engkau tanyakan bagaimana besarnya kebaikanmu untuk mereka. Karena tidak mungkin bisa menandinginya. Tidak mungkin bisa membayar kebaikan mereka. Jangan engkau kemudian menanyakan timbal balik dari orang tua. Tanyakan timbal balik dari kamu. Tanyakan bagaimana kewajibanmu ini untuk bisa memenuhi orang tua untuk bisa berbakti, berbakti kepada kedua orang tua. Itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Mereka memiliki hak yang jauh lebih besar. Kewajiban kita adalah memenuhi hak tersebut. Apapun yang kita berikan itu belum bisa menandingi apa yang mereka berikan kepada kita. Air susu yang diberikan oleh ibu kita itu belum bisa kita bayar dengan dunia seisinya. Belum bisa kita bayar dengan apa yang kita miliki untuk mereka. Disebutkan dalam sebuah asar dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa huwa sahih ada seseorang yang dia bertanya kepada sahabat Umar saya ini telah memenuhi semua kebutuhan orang tua saya apa yang diminta oleh mereka saya beri apa yang mereka minta saya kasih Fasilitas dunia tak penuhi semua. Tidak ada yang kurang. Ya. Kebutuhan pokok sehari-hari jangan khawatir, saya memenuhi semua. Apakah itu sudah bisa dikatakan membalas kebaikan mereka berdua? Sahabat Umar mengatakan lah. Lah, tidak, Belum bisa. Maka orang ini bertanya, lalu apa bedanya kebaikan mereka dengan kepada saya dengan kebaikan saya kepada mereka. Dulu bapak saya ngurus saya, sekarang saya ngurus bapak saya, kenapa kok tidak bisa menandingi? Maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya, kamu berbakti kepada kedua orang tuamu, bisa jadi kamu menginginkan agar kedua orang tuamu cepat tiada. Cepat tidak ada tetapi ketika kedua orang tuamu berbuat baik kepadamu, mereka ingin agar engkau tetap tumbuh. Agar engkau menjadi orang yang tangguh. Agar engkau menjadi orang yang dihormati. Kata sahabat Umar, Tubirra biwalidaik tatamanna firaqaha. Kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu, kamu ingin cepat lepas dari mereka. Tetapi kedua orang tuamu ketika berbuat baik kepadamu, ya tamanna baqa'ak Keduanya itu pengin agar kamu tetap tumbuh. Apapun yang mereka bisa mereka lakukan. Apapun yang mereka punya akan mereka kerahkan. Tujuannya apa? Untuk anak. Biar mereka terus tumbuh menjadi orang yang tangguh. Menjadi orang yang kuat. Menjadi orang yang dihormati. Itu beda Ada lagi dalam asar yang sahih. Diriwatkan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Adalah ada seseorang yang sedang menggendong ibunya tawaf. Mengelilingi Ka'bah gendong ini ibu ya kemudian dia melihat sahabat, salah seorang sahabat yang sedang memperhatikan tindakan laki-laki ini kemudian tiba-tiba laki-laki ini bertanya kepada sahabat tadi apakah tindakanku ini sudah bisa membayar kebaikan ibuku tak gendong kemana-mana untuk mas untuk manasik haji atau umroh tak gendong ya biar bisa memenuhi semua manasik dengan sempurna, apakah sudah bisa dikatakan saya berbakti atau membayar kebaikan ibu saya? Kata sahabat Adillah, wala qatratu laban. Belum bisa. Maka setes air susunya belum bisa kamu bayar. Tanggung jawab kita sangat besar. Hak keduanya sangat besar di atas kita semuanya. Apa yang mereka apa yang kita kerahkan untuk mereka belum bisa menandingi apa yang mereka berikan kepada kita semuanya. Kemudian beliau membawakan ayat dalam surat Ali isra ayat yang ke-23 dan 24. Fala taqul lahuma uffin. Kalian jangan sekali-kali mengucapkan kalimat uff di hadapan keduanya. Wala tanharhuma. Jangan kalian bentak keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkan ucapan yang lembut, yang sopan kepada keduanya. Waqfid lahuma janahadul minar rahmah. Tundukkan egomu di hadapan keduanya. Sayangilah keduanya. Wa rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan berdoalah kepada Allah, ya Allah sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi aku ketika aku masih kecil. Bimbingan dari Rabbul Alamin, bimbingan dari pencipta kita kepada kita semuanya bagaimanakah sikap bakti yang tepat kepada kedua orang tua. Of dilarang. Ya mungkin kalau kita ngomong of di hadapan teman-teman kita biasa. Of itu kalimat hardikan yang paling ringan menurut orang-orang Arab. Da'fif. Kalau kita gitu ngomong seperti itu, ya. Tuuf. Kita mungkin kalau sama teman kita, akhi tolong akhi, ya, matikan sanyu. Repot saya. Biasa. Tidak ada resiko atau tidak ada ya yakni tidak ada hal yang dirasakan. Biasa. Tapi kalau kita mengucapkan itu di hadapan kedua orang tua, haram hukumnya. usah. Orang tua nyuruh kita sampai kita berani mengucapkan ucapannya kayak tadi. Meskipun jalan, tapi itu dosa itu sudah. itu dosa. Apalagi sampai menghardik keduanya. Kemudian dicela di hadapannya. Dibentak-bentak orang tuanya. Atau bahkan sampai dipukul kedua orang tuanya. La hawla wa la quwata illa billah. Lebih dosa lagi. Lebih haram lagi Zalim sama orang saja itu sudah haram. Apalagi zalim sama kedua orang tua lebih haram lagi. Dosanya berlipat ganda. Jangan kita mengucapkan ucapan-ucapan hardikan seperti itu. Wa qullahuma qawlan karima. Ucapkan ucapan yang sopan. Ucapan yang baik. Ucapan yang lembut kepada kedua orang tua kita. Jangan kemudian kita memandang ya Mungkin orang tua kita awam, kita orang yang alhamdulillah diberi kelebihan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian memandang remeh orang tua. Atau mungkin orang tua kita ini biasa-biasa, biasa-biasa, kita alhamdulillah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dunia melimpah. Jangan memandang sebelah mata orang tua. Apa yang kamu miliki, seandainya kamu berikan kepada keduanya, belum seberapa. Belum ada apa-apanya hormati keduanya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mendoakan kedua orang tua, wa qurrabbirhamhuma kama rabbayani sahira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana keduanya menyayangi aku ketika aku masih kecil. Mungkin ada pertanyaan, ini kan pembahasannya kan kalau orang tua itu baik sama anaknya. Lalu bagaimana dengan orang tua itu yang sejak kecilnya saya ini jahat sekali. Lahir si abang si merah eh, langsung buat. Buang. Titipkan orang. Eh. orang ketemu orang tua. Sekali ketemu yang ada cuma omelan tok. Dimarahi. Apa-apa dimarahi wa ila akhirih. Berarti kan yang kayak gini gak masuk dalam pembahasan ini. Untuk apa berbakti sama orang tua? Yang kayak gini modelnya. Lawang kebaikan aja tidak ada. Kayak subhanallah. Meskipun orang tuamu itu seperti itu kondisinya. Tetap itu adalah ibu dan ayah. Tetap itu adalah kedua orang tuamu. Ibumu sudah menanggung sembilan bulan rasa sakit mengandung dirimu ayahmu sudah berjuang bagaimana engkau bisa lahir di dunia ini. Bidnillahi azza wa jal. Bagaimanapun kondisi mereka, bagaimanapun keadaan mereka, itu adalah kedua orang tua. Sejak jahat-jahati orang tua, tetap itu adalah orang tua. Hak mereka tidak bisa dikalahkan dengan kejahatan mereka kepadamu. Kebaikanmu belum bisa membalas hak keduanya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dilahirkan di tengah-tengah orang tua yang kafir. Kejahatan apa lagi yang lebih jahat daripada kekufuran? Tindakan kekufuran yang itu merupakan perbuatan yang paling jahat. Tidak menghormati sang pencipta. Tidak menghormati Rabbul Alamin. Mana kejahatan yang lebih jahat daripada ini? Penyembah berhala bahkan pembuat patung. Bagaimana sikap Nabi Ibrahim? Apakah kemudian beliau menghardik orang tuanya? Apakah beliau kemudian mencela kedua orang tuanya? Apakah beliau kemudian memukul kedua orang tuanya dengan alasan mereka jahat? Mereka kafir. Lah. Beliau mengajak kedua orang tuanya dengan lembut. Bahkan ketika diusir, manut. Terus gimana lagi diusir? Ya tinggal keluar rumah, tetap didoakan. Siapa tahu dapat hidayah. Bahkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim tetap memohon kepada Allah agar orang tuanya ikut sama beliau. Tapi Allah tidak mengizinkan karena statusnya beda. Lihat bagaimana para nabi alaihi wassalatu wassalam terhadap orang tua mereka. Rasulullah SAW juga demikian hidup di tengah-tengah orang tua yang kafir, mati di atas kekufuran orang tua beliau. Tapi beliau tetap meminta izin kepada Allah agar bisa diizinkan untuk ziarah makam ibunya. Kafir ini. Lah kafir di hadapan Allah lah karomah. Gak ada kemuliaan orang kafir itu. Rasul Bayangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Anbiya wal Mursalin, minta sama Allah, minta izin untuk bisa ziarah ke makam ibunya. Kayak subhanallah, lihat bagaimana mereka para nabi. Itu menunjukkan bahwasanya hak kedua orang tua itu besar. Sak jahat-jahati, apalagi kalau masih menyandang muslim, ya, sak jahat-jahati, mereka masih orang tua kita. Mereka masih ibu dan ayah kita, darah daging kita sendiri. Mereka lah yang melahirkan kita, yang ngopeni kita. Barakallahu fiik. Jadi ayat ini bersifat umum. Doa untuk kedua orang tua itu bersifat umum bagaimanapun status atau bagaimanapun kondisi orang tua tadi, baik atau jahat. Kita mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Kalau seandainya mereka bukan muslim, kita doakan agar mereka mendapatkan hidayah. Seandainya mereka sudah muslim, alhamdulillah doakan mereka tetap istiqamah Doakan mereka menjadi orang tua yang baik. Doakan kebaikan untuk mereka semuanya. Ya bunai, wahai putraku. Undur ila tiflis sagir wa ila isfaqi abawaihi alaih. Wahai putraku, lihatlah kepada anak kecil dan bagaimanakah kedua orang tuanya sangat menyayangi anak kecil tadi. Wa'tina ihima bisihatihi wa ta'amihi wa syarabih. Dan lihat bagaimana kedua orang tuanya berjuang untuk bisa memberikan makanan dan minuman untuk anaknya. Untuk bisa selalu menjaga kesehatan anaknya. Wa maladihi fi lailihi wa naharihi Lihat bagaimana mereka siang dan malam banting tulang agar bisa menenangkan, menyenangkan anaknya. Wasihatihi wasakami. Lihat bagaimanakah kedua orang tua itu memperhatikan putranya dalam keadaan dia sehat atau ketika sakit. Ta'allam miqdar maqasa abawat fi tarbiyatik hatta balagta mablagar rijal. Perhatikan Renungkan bagaimanakah perjuangan kedua orang tuamu. Bagaimanakah kerasnya perjuangan kedua orang tuamu dalam mendidikmu, dalam menjagamu sampai engkau menjadi manusia yang sempurna. Menjadi orang yang diorangkan, menjadi orang yang dipandang, menjadi orang yang berwibawa, menjadi orang yang dilihat oleh umat manusia yang lain. Renungkan bagaimanakah perjuangan orang tua kita apa yang kita rasakan sekarang tidak terlepas dari bagaimana perjuangan keduanya. Doa mereka siang dan malam. Perjuangan mereka banting tulang pagi dan siang, malam terus mereka kerahkan usaha mereka. Apapun caranya. Kalau orang awam mungkin semuanya diterjang. Kalau orang yang berilmu, bagaimana yang bagaimana caranya yang halal untuk bisa menjaga anaknya agar anaknya menjadi anak yang baik, akan menjadi anak yang berbakti, menjadi anak yang berguna, yang bermanfaat. Renungkan bagaimana ada perjuangan mereka semua. Ya bunai, wahai putraku, innaka fi hadhihi sa'ah allati waffaqani Allah li an atawalla irsyadaka fiha. La tazal tataqallab fi ni'mati abik. Wahai putraku, sesungguhnya kamu pada detik ini yang walhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala aku diberi wewenang untuk bisa mengatur dan membimbingmu. Kamu sampai detik ini tidak terlepas dari jasa ayahmu. alladzi yuwalik bin nafaqah bima fi wus'ihi. Di mana ayahmu sudah berusaha habis-habisan untuk bisa memberikan nafkah kepadamu. Wala yadhunnu alaik bima fi taqatihi dan sama sekali ayahmu tidak membebani kamu selama ayahmu masih mampu. Laula abawak mastata'ta an tajlisa hadzal majlis baina tullabil ilmi Kalau seandainya bukan karena kedua orang tuamu, kamu tidak bakal bisa duduk di majelis ilmu yang mulia ini. Di sini beliau banyak menyebut nama Abu ayah. Bukan kemudian berarti dalam bab ini ibu tidak memiliki peran. Perlu diingat, haknya ibu terhadap seorang anak lebih besar daripada hak ayah. Tapi ingat, ayah juga memiliki hak yang wajib untuk dipenuhi. Kalau di sini beliau menyebutkan ayah, berarti menunjukkan ibu lebih lagi. Kalau di sini beliau menyebutkan nama ayah, maka ibu lebih lagi daripada itu. Lebih lagi daripada itu. Orang tua kita mereka sudah berjuang dengan apa yang mereka miliki. Berusaha dengan apa yang mereka mampu. Untuk terus bisa membimbing kita. Agar kita menjadi anak yang berbakti kepada keduanya. Menjadi anak yang bermanfaat untuk keduanya dan untuk orang lain. Kalau bukan karena perjuangan kedua orang tua kita. Ba'dallahi azza wa jal. Kita tidak mungkin bisa mencapai tingkatan seperti ini. Kita tidak mungkin bisa duduk di majelis ilmu yang berbarokah dan yang mulia ini. Mungkin ada pertanyaan, oh, saya bisa taklim bukan karena orang tua. Hah? Justru orang tua saya ini menolak. Justru orang tua saya ini berseberangan sama saya. Justru orang tua itu tidak suka kalau saya itu belajar ilmu agama. Justru orang tua itu, Masya Allah, keras penentangannya. Kau sudah ketemu saya di rumah eh, kayak ketemu musuhnya. Tak boleh itulah, tak boleh inilah, jangan datang itu, jangan datang ini, jangan taklim, jangan kajian itu, wa akhirih. Nanti kamu jadi teroris, nanti kamu jadi sesat, nanti kamu jadi radikal, wa akhirih. Ya akhi, renungkanlah. Coba kamu pikirkan, kenapa orang tua seperti itu? Bisa jadi karena orang tua tidak tahu. Dan justru mungkin itulah wujud kasih sayang mereka kepadamu. Karena mereka tidak tahu. Karena mereka belum tahu bagaimana hakikat ilmu yang mulia ini. Karena mereka tidak tahu bagaimana kemuliaan orang-orang yang berilmu. Karena mereka tidak tahu bagaimana harus menghormati ilmu yang mulia ini. Justru sikap penentangan mereka itu justru menunjukkan rasa kasih mereka yang sangat besar kepadamu. Kekhawatiran mereka yang sangat besar menimpamu. Khawatir anakku itu dia apa-apa no, eh, dicuci otaknya, diprovokasi atau semisalnya jadi nggak beres. Itu sudah menunjukkan rasa kasih mereka yang sangat besar kepada takut. Hanya saja mereka belum tahu bagaimanakah kemuliaan ilmu yang ada. Hanya saja mereka belum faham bagaimanakah ilmu yang sedang kita jalani sekarang ini. Justru harusnya seorang anak itu bisa memahamkan orang tuanya, bisa mengetahui bagaimana kondisi anaknya, kondisi orang tuanya, bisa memposisikan dirinya. Karena posisi orang tua jahil, tidak ngerti, makanya dia menentang. Seandainya dia sudah tahu fal hidayatu biyadillah, maka itu sudah urusannya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Namun setidaknya seorang anak tetap Bagaimana cara untuk bisa memahamkan kedua orang tuanya? Bagaimanapun seorang anak tetap memiliki tanggung jawab terhadap kedua orang tuanya. Meskipun seandainya orang tuanya tidak ridho, meskipun orang tuanya itu menentang, meskipun orang tuanya tidak sependapat, tetap itu orang tuamu. Tetap tidak bisa menghilangkan kewajiban kamu untuk berbakti kepada keduanya. Tetap tidak bisa menggugurkan hak keduanya atas dirimu. Saking besarnya hak kedua. Justru ketika kita melihat orang tua kita itu jauh dari agama, hendaknya kita harus berusaha bagaimana caranya mereka bisa kembali kepada agama. Justru ketika kita melihat orang tua itu menentang ilmu yang benar, menentang agama yang benar, harusnya kita seorang anak bagaimana caranya untuk bisa memberikan pemahaman yang baik kepada mereka. Mengajari mereka dengan cara yang baik. Agar mereka faham bagaimanakah ilmu yang mulia ini. Agar mereka faham bagaimanakah agama yang mulia ini. Jangan kemudian malah dijauhi. Jangan kemudian malah dibenci. Jangan kemudian malah diboikot. Tidak pantas. Tidak bagus. Bukan, bukan prinsip yang tepat. Bukan sikap yang bagus. Kalau kita melihat bagaimanakah bimbingan para nabi dan para rasul seperti tadi, seperti tadi Nabi Ibrahim. Orang tuanya jauh dari agama. Kafir, jelas. Beliau tidak kemudian malah menjauhi orang tuanya, membenci orang tua. Lah, terus dalam doa beliau, beliau mendoakan orang tuanya biar dapat hidayah. Ya apa caranya orang tua dapat hidayah? Bahkan ketika di hari kiamat memohon kepada Allah agar orang tuanya itu bisa diajak bersama dengan beliau. Ketika kita melihat orang tua kita tidak seperti apa yang kita sekarang jalani, tidak faham bagaimanakah ilmu yang sesungguhnya. Tidak mengerti bagaimanakah agama yang baik. Ajari dengan cara yang baik. Sampaikan dengan cara yang baik, cara yang lembut. Ingat, ya, keadaan mereka itu belum menggugurkan firman Allah fala taqul lahum Belum menggugurkan firman Allah wala tanharhuma dan masih tetap tanggung jawab kita wa qul lahuma qaulan karima. Kemudian beliau melanjutkan, "Ya bunai, wahai putraku, kullu insanin yajibu ayyakuna rafi'al qadr." Setiap manusia yuhib ayyakuna rafi'al qadr. Pasti dia suka menjadi orang yang terpandang. Azimal jah punya kedudukan mahbuban indallah wa indan nas. Menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh umat manusia. Ini adalah keinginan masing-masing orang. Gak ada orang yang dia itu malah pengen dihina, itu gak ada. Gak ada orang itu yang pengennya itu malah dicelak, gak ada. Semua orang itu pasti pengen diutamakan, pasti pengen diorangkan, pasti pengen dihormati, dianggap. Wa yatamanna ayyakuna maqamah fauqa kulli maqam dan pasti masing-masing orang itu pengen memiliki kedudukan di atas semuanya. Itu keinginan dan memang itu adalah tabiat manusia. Pengen selalu di atas. Ya, pengen selalu di atas. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala meredam ambisi manusia dengan mengatakan wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tahriqal arda walan lan tablugha manusia, ya, redam baik-baik ya ambisimu. Kamu itu manusia biasa. Jangan sombong di atas muka bumi. Karena kamu bukanlah orang yang menggali bumi. Bukan pula orang yang bisa setinggi gunung. Menunjukkan apa? Ambisi manusia itu tinggi. Pengen selalu di atas. Itu tabiat orang. Ya. Tabiat manusia seperti itu. Lakinnal walid yuhibbu liwaladih ayyakuna arfa' minhu manzilah. Tapi sekarang coba renungkan. Ternyata kedua orang tua kita justru sebaliknya. Lebih menginginkan anaknya melebihi dirinya. Wa akbar minhu maqaman. Pengen anaknya memiliki wibawa melebihi orang tuanya. Wa azza minhu jahan. Lebih pengen anaknya itu dihormati oleh orang. Fabimada yajib an tu'amil man yuqaddimaka ala nafsi. Lalu apa? Bagaimana kewajibanmu terhadap orang tuamu yang lebih mengutamakan dirimu di atas dirinya mereka sendiri? Wa yatamanna laka akthar mimma yatamanna laha. Dan bagaimanakah kewajibanmu kepada keduanya di mana mereka menginginkan sesuatu yang lebih daripada yang mereka inginkan untuk diri mereka sendiri? Renungkan. Sifat dasar manusia itu pengen dihormati. Tapi lihat kedua orang tua. Lebih pengen anaknya di atas orang tuanya. Pengen anak-anak itu melebihi kedudukan orang tuanya. So, lihat. ya Dalam urusan duniawi saja. Misal. ya Misal. Seorang ayah. Mungkin sudah kaya raya. Eh, punya pom bensin di mana-mana. Eh, kendaraan, mobil kayak becak di mana-mana uang di mana-mana, di kasur ada, di kamar mandi ada, eh, di bagasi mobil ada, di mana-mana uangnya keleleran. Pasti dia akan mendidik anaknya menjadi orang yang melebihi dia. Nak, bapakmu sendiri mobil banyak, kamu harus punya helikopter, nak. Eh, bapakmu sudah punya pom bensin banyak, kamu harus punya kilang minyak, nak. Yakni mendidik anaknya akan lebih daripada orang tuanya. Itulah ambisi kedua orang tua pada asalnya namun terkadang pandangan masing-masing orang tua berbeda. Tergantung bagaimana ambisi dia. Kalau dia ambisinya baik, ya sudah. Mungkin ayahnya orang yang alim. Dan dia akan berkeinginan anaknya lebih alim daripada dirinya. Atau mungkin ayahnya tidak tahu apa-apa. Tapi ingin anaknya jangan sampai kayak orang tuanya. Kamu harus lebih pintar daripada saya. Kamu harus lebih bagus daripada saya. Bapakmu tidak bisa apa-apa. Kamu harus bisa apa-apa. Papa udah bisa ini, kamu bisa harus itu. Itulah watak orang tua. Sekarang pertanyaannya, bagaimana tugasmu? Bagaimana tanggung jawabmu? Bagaimanakah yang harus engkau lakukan untuk membalas keinginan mereka? Bagaimanakah mereka betul-betul berkeinginan anaknya ini biar melebihi dia? Nak, bapakmu ini kayak seopo opo nak. Mau Quran wae wis terbata-bata nak. Kamu jangan kayak bapakmu nak. Ya, kamu harus menjadi kori. Bacanya sing mantep sing fasih ben bapakmu tenang nak. Nak bapakmu ki gawe opo apa nak, salat wae sih harus dituntun nak. Kamu jangan jadi kayak bapakmu. Kamu harus menjadi lebih daripada itu nak. Itu pasti nasihat masing-masing orang tua kita. Eh? Dulu ketika kita masih sekolah mungkin atau masih mondok, si kecil tidak terlepas dari satu nasihat ini. Le, si pinter le. Ojo kaya bapakmu iki le. Itu mesti. Nah, sing pinter nak. Sing rajin nak. Jangan kayak bapakmu ini. Kamu harus lebih daripada bapak. Kamu harus baik bisa, harus lebih bagus daripada bapak. Dek bapakmu seperti ini, kamu jangan seperti saya. Harus lebih. Itu keinginan masing-masing orang tua. Tinggal kita hanya selaku sebagai anak. Apa yang bisa kita berikan untuk mereka? Jangan kita khianati kepercayaan mereka kepada kita. Ya, karena Mereka sudah berjuang apa yang mereka bisa. Mereka sudah berjuang apa yang mereka mampu. Agar kita menjadi orang yang dipandang. Agar kita menjadi orang yang terhormat. Maka jangan sampai lupa diri. Ketika kau sudah mencapai tingkatan tadi. Jangan engkau lupa diri. Ingat itu tidak terlepas dari doa kedua orang tuamu. Ingat itu tidak terlepas dari jasa kedua orang tuamu. Mereka adalah orang yang paling berjasa dalam pendidikan diri. Ya bunai, ihdar kullal hadar an tughdib abak au tughdib ummak. Wahai putraku, hati-hati. Jangan sekali-kali kalian membuat marah ayahmu. Jangan sekali-kali kalian membuat marah ibumu. Inna ghadaballah makrunun bi ghadabil walidain. Sesungguhnya kemurkaan Allah itu ada pada kemurkaan kedua orang tua. Wa man ghadiballahu alaihi faqad khasirat dunya wal akhirah. Dan kalau Allah sudah murka pada hamba, maka itu adalah kerugian dunia dan akhirat untuk dirinya. Tentunya dalam perkara-perkara yang baik yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tua kita menginginkan baik pada akhirat kita. Mengajak kita untuk baik pada agama kita. Membimbing kita untuk menjadi orang yang baik pada agama kita. Ketika kitanya menentang, membuat marah kedua orang tua. Membuat marah ibu dan ayah kita. Maka ingat, Allah juga marah ketika itu. Ketika orang tua berusaha agar engkau menjadi generasi yang baik, bermanfaat untuk agamamu, untuk akhiratmu. Ternyata engkaunya menentangnya, membuat marah orang tua, durhaka sama keduanya, ingat Allah lebih murka kepadamu daripada keduanya murka padamu. Karena sesungguhnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ada pada kemurkaan kedua orang tua. Tentunya dalam urusan yang adapun dalam urusan kejelekan, ya, dalam urusan kejelekan maka tidak berlaku yang seperti ini. Mungkin ada orang tua ya ngajari anaknya jelek, anaknya enggak mau, bapaknya ngamuk, Kemudian berdalil, "Nak, kamu bikin bapakmu iki wis darah tinggi, Nak. Hati-hati. Allah murka sama kamu, Nak." Ya dilihat dulu toh, Pak. Masa aku dikokon malingi ke kepiye toh, Pak? Ya tidak mungkin toh, Pak. Allah akan meridhoi saya jadi maling, itu ya tidak mungkin. Yo ya hati-hati nak aku ki bapakmu nak, dek kamu bikin bapak bapakmu ki murka. Wah. Ini beras tidak ada, nyolong di toko sebelah sana. Ya, kalau dalam urusan kejelekan yang seperti ini, ya tidak berlaku. Justru Allah marah sama orang tuanya. Justru Allah akan murka kepada orang tua yang seperti ini. Wis salah lah kok didik salah. Barakallahu fikum. Ya bunai, ati' abaka wa ummak. Wahai putraku, taatilah ibu dan bapakmu. Wala tukhalif huma fi syai' Kalian jangan menyelisihi keduanya dalam satu pun hal. Ya. Dalam segala hal taati kedua orang tua. Ajak keduanya untuk musyawarah. Ajak mereka untuk berunding. Hormati keduanya. Seandainya ternyata dalam urusan-urusan yang tidak bisa ditoleran, tetap tidak mengurangi rasa hormat kita kepada keduanya. Dan hendaknya kita menolak dengan cara yang lembut, cara yang baik. Hendaknya kita bisa menyampaikan dengan cara yang baik, cara yang hikmah. Tetap berlaku firman Allah Subhanahu wa taala wa kullahuma qawlan karima. Ucapkan ucapan yang baik kepada kedua orang tua. Illa ida amaraka bimaksiyati maula. Kecuali kalau ayah dan ibumu memerintahkan kemaksiatan Nek memerintahkan kemaksiatan jangan dituruti tapi tetap hormati keduanya. Tidak mengurangi rasa hormat kita kepada keduanya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau keduanya meminta kamu untuk berbuat kesyirikan, jangan diturut, jangan ditaati, tapi ingat, wasahib di dunia ma'rufah. Dan tetap hormati keduanya. Berbuat baiklah kepada keduanya di dunia. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nek ngajak maksiat, lah kita tidak akan nurut. Meskipun yang minta itu bapak, meskipun yang minta itu ibu, meskipun memelas sampai nangis darah, nek itu maksiat, lah haknya Allah lebih besar. Tapi ingat, wa qul kaulan qawlan karima tetap sampaikan yang baik kepada kedua orang tua. Fir'aun saja yang mengaku sebagai Rabb selain Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan kepada Nabi Musa dan Harun, "Wa qul wa qul lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Sampaikan ucapan yang baik kepada Firaun. Siapa siapa tahu dia mau kembali. Iki Firaun, eh, <laughs> sudah dicap menjadi penghuni neraka ini yang diazab di neraka ini, orang yang paling jahat, orang yang paling kafir ngaku Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah meminta Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mengucapkan kebaikan. Apalagi orang tua kita, meskipun melakukan memerintahkan kita kepada kemaksiatan, tolak dengan cara yang baik. Jangan dituruti, tapi tetap kita hormati keduanya. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khalik. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tafadol. Sudah masuk isya, Tafadol. Atan dulu. Habis atan kita lanjutkan sebentar. Kemudian kita lanjutkan. Beliau menyebutkan ayat dari surat Luqman ayat 14 dan 15. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi." Dan kami wasiatkan seluruh umat manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandung dirinya kelemahan di atas kelemahan yakni sang ibu itu sudah mengandung anaknya wahnan ala wahn. Wahnan itu da'af, kelemahan. Kondisi yang sangat payah ala wahnin. Yakni wahnya bukan hanya sekali, tapi berlipat-lipat. Rasa payah yang sangat, rasa payah yang sangat berat. Bukan cuma sehari dua hari, sembilan bulan dirasakan. Wa fi amain Ditambahi lagi harus menyusui anak tadi selama dua tahun. Sudah sembilan bulan mengandung, dua tahun setelah kelahiran disusui. Aniskurli wali walidaika ilayyal masir. Hendaknya anak tadi berterima kasih kepadaku, kata Allah. Dan berterima kasih kepada kedua orang tuanya dan kepada kuda mereka semua akan kembali. Wa in jahadaka ala antusyrika bima laysa laka bihi ilm. Kalau keduanya memintamu dengan sangat untuk berbuat syirik kepada Allah, fala tuti'huma. Jangan ditaati. Jangan dituruti. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan tetap berbuatlah baik pada keduanya di dunia Wattabi' sabila man anaba ilai. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Thumma ilayya marji'ukum faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun dan kepada akulah kalian semua akan kembali dan aku akan beritakan kepada kalian apa yang kalian amalkan sebelumnya. Dalam ayat ini khana azakumullah di awal ayat Allah menjelaskan bagaimanakah perjuangan orang tua kita. Allah menjelaskan dan memahamkan kita bagaimanakah rasa payah, rasa letih yang sudah dirasakan oleh kedua orang tua kita. Sebagai bentuk bahwasannya hak keduanya sangat besar. Perjuangan keduanya sangat besar. Dan di sini Allah menyebutkan bagaimanakah perjuangan seorang ibu ketika mengandung dirimu sembilan bulan dalam kandungan rasa yang sangat letih payah susah makan gak enak tidur gak enak jalan pusing semuanya serba gak enak bukan sehari dua hari sembilan bulan lamanya belum lagi kalau sudah melahirkan waktu-waktu yang sangat dan sangat sulit dan payah nyawa jadi taruhannya. Belum lagi kalau sudah lahir, dua tahun harus ngopeni, nyusui anaknya tadi. Iya kalau seandainya air susunya langsung keluar, kalau tidak orang tua tadi berjuang mati-matian, yo ya opo carane biar anaknya itu bisa mengkonsumsi ASI. Setidaknya ada suplemen untuk anaknya tadi. Dan tidak cukup sampai situ saja, terus orang tua tadi berjuang bagaimanakah apa yang mereka mampu sampai anak tadi tumbuh dewasa. Di awal ayat Allah memahamkan kita, itu loh perjuangan ibumu, itu loh perjuangan orang tuamu. Ingat, jangan kamu lupakan itu. Kamu jangan melupakan bagaimanakah tangis orang tuamu, susah payah ngurus dirimu. Jangan kamu lupakan. Itu perjuangan mereka. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berpikir yang kedua seandainya ya untuk menunjukkan bagaimana kedudukan keduanya Allah mengatakan seandainya keduanya minta kamu untuk berbuat syirik meminta kamu untuk sujud kepada selain Allah meminta kamu untuk menyembah kepada selain Allah jangan diturut tetap urusan agama adalah agama adin din agama yo agama tidak bisa ditoleran tauhid tauhid urusan Allah itu lebih besar daripada yang lain tapi ingat Allah mengatakan huma fid dunya ma'rufa. Tetap kalian harus menghormati kedua orang tua kalian di dunia. Tetap kalian harus menaruh rasa hormat kepada keduanya. Doakan yang terbaik untuk keduanya. Doakan mereka mendapatkan hidayah. Doakan mereka mendapatkan kebaikan. Sebagaimana mereka selalu mendoakan kita. Selalu membimbing kita ketika kita masih kecil. Ya bunai, wahai putraku. Inna asyaddan nasi hubban lak huwa abuk. Alladhi tawalla tarbiyatak sahira. Wahai putraku, sesungguhnya orang yang paling perhatian pada dirimu. Berkaitan dengan pendidikanmu adalah ayahmu. Di sini belum menyebutkan ayah sekali lagi tidak meniadakan haknya ibu. Kalau belum menyebutkan ayah, maka ibu lebih lagi daripada itu ayahmu berjuang bagaimana kamu bisa mendapatkan pendidikan yang baik, ibumu juga demikian berjuang dengan doa-doanya agar kamu menjadi orang yang baik. Wasluk tariqar rasyad wasalaka tariqar rasyad fi ta'limik. Ayahmu mengerahkan segala upayanya mencari cara yang terbaik untuk bisa mengajari kamu. Hatta serta min tullabil ulum ad-diniyah hingga engkau menjadi orang-orang yang bisa mencari ilmu agama. Fahris ala qabuli nasaihihi. Terimalah nasihat dan petuah dari ayahmu. Fahuwa adra minka bima yusibuk. Sungguh ayahmu itu lebih tahu tentang apa yang kau rasakan. Wa ma yanfa'uk wa ma yaduruk. Ayahmu itu tahu apa yang baik untuk kamu dan apa yang tidak sesuai dengan pengetahuannya dalam urusan duniawi. Wallahu yatawalla hidayatak wa irsyadaka wa salahak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur kesolehan, bimbingan, dan hidayah. Ya, ini orang tua tidak terlepas dari pendidikan anak. Orang tua itu berusaha bagaimana caranya untuk bisa memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya. Dan pada ucapan penulis di sini terdapat sebuah isyarat kepada para orang tua. Hendaknya orang tua itu menjadi pembimbing yang baik untuk anak-anaknya. Dan bimbingan yang terbaik untuk anak-anak adalah bimbingan agamanya dan akhiratnya. Kalau seandainya di sana ada pendidikan yang lebih baik daripada itu, Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan orang tua untuk menjadikannya sebagai pendidikan. Tapi ketika agama itu yang nomor satu, Ketika urusan akhirat itu yang nomor satu. Maka Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam memperingatkan kita semua terlebih khusus orang tua. Untuk memperhatikan pendidikan yang satu ini. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Padahal siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah akan dipahamkan urusan agama. Seandainya di sana ada yang lebih baik daripada urusan agama kita, Allah akan membuat kita menjadi orang yang pintar dalam urusan tadi. Kalau seandainya di sana ada perkara yang lebih utama daripada agama, Allah Ta'ala akan menyiapkan sejuta keutamaan untuknya. Kalau seandainya di sana ada yang lebih daripada agama, surga akan disiapkan untuknya. Tapi di sini, Rasulullah SAW mengingatkan kita semua. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu Barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan untuk dirinya, kebaikan untuk agamanya, kebaikan untuk dunianya, Kebaikan untuk dirinya, untuk masyarakatnya, semuanya yufaqihu fiddin. Dia akan dipahamkan dalam urusan agamanya. Maka selaku sebagai orang tua, bagaimanakah kita bisa memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak kita? Pendidikan agama yang terbaik untuk mereka semua. Dan kita selaku sebagai anak-anak mereka, bagaimana kita harus bisa menjalankan pendidikan tersebut sebagai bentuk bakti kita kepada kedua orang tua dan sebagai bentuk bakti kita kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Seandainya orang tua tadi ya tidak ngerti pendidikan yang baik untuk anaknya. Hanya mendidik urusan duniawi saja. Tidak kemudian menggugurkan kewajiban untuk belajar agama. Memang di sisi lain perjuangan orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk membentuk pendidikan anak. Tapi itu semua tidak terlepas dari pendidikan agama yang diwajibkan oleh syariat kita. Seandainya orang tua tidak memberikan dukungan dalam bab ini, kewajiban untuk belajar agama tidak gugur. Kewajiban untuk menuntut syariat tidak gugur. Kewajiban untuk mempelajari kalamullah wa kalam rasul tidak gugur tetap wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Apalagi kalau seandainya orang tua itu mendukung, meskipun mereka bukan orang yang alim yang bisa mengajari kita, tapi semata-mata mereka mendukung, memberikan dukungannya kepada kita, itu sudah menjadi modal utama kita. Menjadi motivasi utama kita untuk semakin semangat dan semakin giat mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kebaikan kepada orang tua kita semua akan memberikan rahmat, hidayah dan bimbingan kepada mereka semua agar mereka menjadi orang tua yang baik dan kita doakan ampunan bagi mereka-mereka yang sudah tiada dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya agar kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan berbakti kepada orang tua bukan hanya ketika mereka hidup saja. Ketika mereka sudah tiada, kita masih bisa berbakti untuk keduanya. Bagaimana caranya? Wa qur rabbil kama rabbayani shaghira. Doalah untuk kedua orang tua kalian. Doa kita untuk orang tua itu bisa mengangkat derajat mereka di kuburan. Dalam hadis yang sahih ada kedua orang tua yang kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keduanya bertanya, dengan sebab apa aku dapat derajat ini? Maka Allah mengatakan berdoa iwalad Dengan doa anak Anak yang soleh. Doa anak yang soleh itu adalah salah satu amalan yang tidak terputus dengan kematian. Maka hendaknya kita doakan orang tua kita. Apalagi kalau mereka masih hidup. Kita doakan mereka dan kita kerahkan semua kemampuan kita untuk berbakti kepada keduanya. Ingat, jangan pernah kita bertanya kepada orang tua apa imbalannya. Jangan. Itu pertanyaan yang tidak pantas. Itu pertanyaan yang tidak bagus. Bukan prinsip. Tapi hendaknya yang kita tanamkan dalam diri kita adalah sudah seberapa bakti kita kepada keduanya? Sudah ikhlas nggak kita? Sudah jujur nggak kita dalam berbakti kepada keduanya? Terus doakan kebaikan untuk kedua orang tua. Berbakti kepada keduanya. Apalagi mereka masih ada, mumpung masih ada, kita berbakti kepada keduanya. Kalau sudah tiada, kita doakan kebaikan untuk keduanya. Wallahu taala a'lam bissawab. Dari sini selesai darus atau pelajaran yang keempat ini. Adapun pada pertemuan berikutnya insyaallah taala akan kita bahas pelajaran yang kelima berkaitan dengan hukukul ikhwan, hak teman-teman kita yang harus diperhatikan. Di sini ada pertanyaan <clears throat> Apakah orang tua Nabi tidak termasuk ahlul fatrah atau orang yang termasuk ke dalam kurun yang belum diutusnya Rasul sehingga bisa dikategorikan ahlul jannah. Tayyib. Wallahu taala a'lam bissawab. Naqif 'alal hadis. Yang kita dapati adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Ketika beliau berkata kepada seorang pemuda, ya, yang pemuda ini bersedih atas kematian kedua orang tuanya yang mungkin masih belum mengenal agama yang benar, Rasul mengatakan, Abi wa ummi finnar. Ayah dan ibuku berada di neraka. Ini usah ucapan dan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan dari beliau. Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan. Kau ternyata kedua orang tua beliau berada di neraka. Kita berdasarkan hadis yang ada. Wallahu ta'ala a'lam Kemudian yang kedua untuk ahlul fatrah. Ya, Ahlul Fatrah itu orang-orang yang hidup di masa jahiliyah yang belum yang tidak ada nabi atau rasul yang diutus. Yaitu masa antara vakumnya ya Nabi Isa dengan Rasul itu ratusan tahun. Setelah terbunuhnya orang-orang Hawariyun pengikut Nabi Isa semakin ditinggalkan ajaran Nabi Isa sampai akhirnya orang itu hidup dalam kegelapan kesyirikan selama beberapa ratus tahun lamanya ada yang mengatakan 500 ada yang mengatakan 700 tahun ya, ratusan tahun ya orang-orang yang hidup di masa-masa itu disebut dengan ahlul fatrah ahlul fatrah tidak bisa kita vonis ahlul jannah ya orang-orang yang hidup di masa-masa itu mereka tidak bisa kita katakan mereka adalah penduduk surga lah ahlul fatrah mumtahanun orang-orang yang hidup di masa itu nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada beberapa orang yang nanti akan diuji oleh Allah. Di antaranya ahlu fatrah. Di antaranya juga adalah aulad al kufar, Anak-anaknya orang-orang kafir yang mati ya sebelum mereka balik. Itu juga akan diuji. Ketika di dunia hukumnya sama seperti orang tuanya, dimakamkan di pemakaman orang-orang kafir. Tapi ketika di akhirat nanti mumtahanun. Mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diuji. Sebagaimana al fatwa juga akan diuji oleh Allah. Ada yang mengatakan ujiannya adalah mereka akan diminta untuk masuk ke dalam neraka. Ya, mereka akan diminta untuk masuk ke dalam neraka. Kalau mereka mau masuk ke dalam neraka, langsung dimasukkan ke surga. Tapi kalau tidak mau masuk ke neraka, langsung dimasukkan sekalian ke neraka. Katanya para ulama hikmahnya adalah ketika Allah memerintahkan mereka masuk ke dalam neraka, kok mereka mau Berarti mereka di dunia akan menjadi orang-orang yang taat. Karena tidak pakai pikir langsung. Yang perintahkan Allah, ya wis lakukan. Apapun itu. So, kalau perintah dari Allah tidak pikir panjang ya ikhwah. Meskipun nyawa taruhannya kalau Allah yang sudah memerintahkan jangan mikir, pasti baik. Ya, pasti baik. Tidak usah dipikir-pikir, tidak usah ditimbang-timbang. Ngapain ditimbang? Allah lebih tahu tentang kita daripada diri kita terhadap kita sendiri. Itu hikmahnya. Tapi ketika disuruh masuk neraka udah kok tidak mau, nah ini cikal bakal orang yang kufur ya kayak gini ini. Disuruh sama Allah kok tidak mau. Ya. Disuruh sama Allah kok tidak mau. Jangan lupa neraka tadi itu milik Allah. Allah bisa menjadikan api itu dingin. Kuni barda wasalaman ala Ibrahim. Api itu bisa dibuat dingin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana api itu dingin tidak membakar Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Ini Allah yang memerintahkan jangan dipikir lagi. Nah, itu akan diuji. Ada para ulama yang mengatakan seperti itu. Jadi nggak bisa difonis mereka ahlu jannah. Lah, diuji dulu nanti di akhirat bagaimana kondisi mereka. Nek taat sama Allah masuk surga. Nek enggak ya masuk neraka. Ya, para Allah. Ujian tadi itu sebagai bentuk iqamatul hujjah. Ya, ujian tadi itu sebagai bentuk iqamatul hujjah kepada mereka. Apakah mereka taat kepada Allah atau tidak? Dan apakah pertanyaan di atas dilarang untuk dibahas karena sebagai bentuk adab kepada orang tua Nabi. Lah, tidak masalah dibahas. Karena kita membahasnya dari sisi keilmuan dan ilmiahnya. Barakallahu atau pertanyaan tersebut tidak penting untuk kita karena banyak perkara yang lebih penting yang seharusnya kita pelajari. Lah, lah. Pembahasannya penting juga karena berkaitan dengan masalah ahlul fatrah untuk mengetahui bagaimana posisi mereka. Barakallahu fikum. Bertanya untuk menambah wawasan, menambah ilmu itu perkara yang dianjurkan. Kecuali kalau pertanyaan tadi itu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya nggak ada wujudnya. Pertanyaan istirahdi seandainya bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Yang nggak ada wujudnya sama sekali. Nah itu yang mungkin tidak ada faedahnya untuk ditanyakan.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 barakallahu fikum.